Dan tidak lupa kepada saudara-saudari kita para pendengar dimanapun berada semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik serta hidayah kepada kita semua. Amin. Majlis pengajian kita pada hari Ahad tanggal 2 bulan Dzulhijjah tahun 1432 37 Hijriah ini sesungguhnya adalah majlisnya beliau Syekhuna wa waliduna wa ustadzuna Aun Rafiq bin Ghufran Hamdani hafizahullahu taala akan tetapi karena beliau udur pada udur-udur beliau semoga Allah SWT memudahkan urusan beliau dan memberikan kesehatan dan juga penjagaan kepada beliau hafizallahu taala. Oleh karenanya kita tidak akan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Allah SWT berikan kepada kita. Kita akan pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya sebagaimana apa yang dipesankan kepada kami agar kita membacakan sekitar masalah yang kita semuanya insya Allah taala akan menghadapinya sehingga kita perlu berbekal ilmu sebelum kita itu mengamalkan apa yang kita harus amalkan sebagaimana yang disebutkan oleh Al Imam Al Bukhari rahim Allah taala dalam kitab yaitu sahihnya bahwa beliau membuat bab babun al qawlu la al ilmu qabla al qauli wal amal ini adalah bab yaitu bab tentang ilmu itu harus ada. Harus punya ilmu dulu sebelum kita itu berbuat atau beramal dan sebelum kita berucap atau berkata-kata. Oleh karenanya pada bulan hijjah di awal-awal bulan ini tentu kita mengingat bahwa bulan hijjah termasuk di antara bulan-bulan haram. Bulan yang Allah Taala muliakan dimuliakan bulan ini dengan berbagai macam amalan dan berbagai kemuliaan di antaranya bahwa hari atau waktu di mana amalan-amalan soleh yang dilakukan di hari itu lebih baik adalah di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Oleh karenanya di antaranya Rasulullah itu memerintahkan agar kita memperbanyak ucapan-ucapan zikir, agar kita memperbanyak ucapan-ucapan zikir dengan bertahmid, bertasbih, bertahlil, bertakbir dan yang semisalnya. Kata para ulama, di antara bentuk pemuliaan Allah terhadap bulan haram karena Allah SWT menjadikan amalan kebajikan di dalam bulan ini termasuk hal yang dibesarkan perkaranya oleh Allah. Apabila seseorang menunaikan amal masoli dengan amal soli yang sama, tetapi tidak dilakukan di bulan-bulan haram, artinya dilakukan di bulan-bulan yang lain, maka perkaranya tidak lebih besar dibandingkan jika amal soleh itu dilakukannya di bulan-bulan haram. Demikian demikian pula sebaliknya bahwa Allah SWT menjadikan amal-amal maksiat, amal-amal kejahatan yang dilakukan di bulan haram ini juga perkaranya lebih besar, urusannya lebih besar dibandingkan dengan maksiat yang dilakukan di selain yaitu bulan-bulan haram. Kata para ulama, hal ini bukan berarti kalau melakukan maksiat di lain bulan haram itu perkaranya kecil, tidak. Perkaranya juga besar, hanya saja Allah SWT memandang lebih besar jika maksiat itu dilakukan di bulan-bulan haram. Nah, mudah-mudahan para bapak, para ibu, para hadirin dan hadirat Kehadiran kita di majelis ilmu yang seperti ini, di pengajian yang seperti ini, termasuk amal-amal soli yang kita niatkan ikhlas untuk Allah, karena Allah dan demi Allah, sehingga mudah-mudahan Allah mencatat sebagai amal-amal kebajikan yang perkaranya luar biasa di sisinya sehingga kita berharap akan diberi ganjaran juga yang luar biasa yang tak tersangka-sangka Allahumma amin. Selanjutnya para bapak para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada beberapa ibadah yang diutamakan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa di bulan Hijjah. Ada yang sifatnya adalah sunnah atau mustahabah. ada yang sifatnya itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang disunnahkan adalah memperbanyak amal solih yaitu berzikir, kemudian bersedekah, kemudian barangkali berpuasa sunnah dan yang semisanya, Maka disyariatkan dari sejak awal tanggal yaitu hari Sabtu kemarin sampai yaitu hari tanggal ke-9 yaitu tanggal yaitu hari Arafah disunahkan memperbanyak puasa bagi yang memiliki kesanggupan dan kelonggaran bisa berpuasa. Karena hukumnya adalah sunnah dianjurkan. Sehingga seandainya orang itu memiliki kesanggupan dia memiliki yaitu kelapangan bisa berpuasa sunnah sejak tangga 1 sampai tangga 9 maka dia mendapatkan ganjaran dan dia mendapatkan fadilah atau keutamaan. Demikian juga seandainya seseorang tidak diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu bisa berpuasa sepanjang hari dari tangga 1 sampai 9. Tapi dia hanya bisa berpuasa di beberapa harinya pun dia telah mendapatkan fadilah atau keutamaannya. Demikian juga seandainya orang luput dari sembilan hari tersebut kecuali hanya tanggal sembilan yaitu hari Arafah maka sesungguhnya puasa sehari di Arafah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tukaffiru as-sanata al-madiyata wal ba'di yaitu akan menghapuskan dosa-dosa selama setahun sebelumnya dan setahun yang sesudahnya ini menunjukkan bahwa puasa sehari di hari Arafah Itu tanggal 9 bulan Hijjah itu termasuk puasa sunnah yang begitu besar fadilahnya. Kemudian ada amal-amal ibadah yang mulia yang Allah SWT wajibkan kepada kaum muslimin yaitu di bulan Hijjah Di antaranya yang paling afdal, yang paling mulia adalah ibadah haji ke Baitullah Al-Haram. Bagi orang-orang yang mampu yang bisa pergi ke Makkah wajib dia itu segera berangkat untuk berhaji ke Baitullah Al-Haram. Dan perlu diketahui para bapak para ibu disebutkan di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'il jannah. Bahwa haji yang mabrur, haji yang benar, haji yang ikhlas karena Allah untuk Allah dan demi Allah itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada ganjarannya melainkan pelakunya itu akan dimasukkan ke dalam syurganya. Ini menunjukkan keutamaan yang Allah SWT berikan kepada salah satu di antara kewajiban yaitu berhaji. Dan di antara fadilah keutamaan berhaji ke baitul Al-Haram itu Allah menjadikan haji sebagai salah satu di antara rukun-rukun Islam yang lima. Artinya barang siapa yang dia meninggalkannya dan pada dia itu mampu, pada dia memiliki kesanggupan, dia meninggalkannya karena dia mengingkari kewajiban berhaji, maka dia berarti telah merobohkan bangunan Islamnya. Akan tetapi Allah SWT tidak mewajibkan haji ini melainkan bagi di antara kaum muslimin yang memiliki kemampuan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah SWT menyebutkan dalam ayat Allah itu punya hak agar manusia ini semuanya menunaikan ibadah haji ke Baitul Al-Haram. Bagi siapa di antara manusia itu yang memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk menuju ke Baitul Al-Haram. Dan istitoah itu para bapak, para ibu yang dirahmati Allah disebutkan oleh para ulama bahwa istitoah yang dimaksudkan adalah dia hendaknya memiliki bekal yang cukup yang menyampaikan dia menuju ke sana. Berarti perbekalannya berupa makan dan minumnya. Kemudian ada kendaraan jika butuh kendaraan yang bisa mengantarkan ke sana. Kemudian harus dijamin jalan dia ke sana itu aman. Bukan ada ancaman-ancaman misalnya jalan menuju ke Baitul Al-Haram itu ada peperangan sehingga seandainya kaum muslimin lewat di daerah yang di situ ada peperangan akan mengancam jiwanya. Maka menjadi tidak memiliki istitah. Kemudian juga tentunya dia memiliki hal yang cukup yang dia tinggalkan bagi tanggungan dia selama dia tinggalkan berhaji ke Baitullah Al-Haram. Yang di rumah mungkin anaknya, mungkin yaitu ibunya yang sudah tua atau ayahnya yang sudah tua yang dia itu menjadi tanggungannya, maka dia harus memiliki hal yang cukup untuk menghidupi yang ditinggalkannya. Kemudian harus ada kesehatan, yaitu kesehatan sehingga seseorang dia itu tidak terhalangi untuk bisa datang ke Baitul Haram dengan sebab dia tidak sehat atau karena dia itu sakit. Kemudian khusus ditambahkan bagi kaum wanita umat ini maka wajibnya mereka selain syarat yang telah disebutkan dia harus memiliki mahram atau ditemani oleh suaminya maka barang siapa ibu-ibu atau seorang istri yang dia itu sudah datang kesanggupan barangkali dia itu mendapatkan warisan sehingga apabila warisan itu dipakai untuk berhaji sudah cukup dia memiliki kesehatan jalan menuju ke Baitul Al-Haram itu aman maka dia wajib untuk segera berangkat ke Baitul Al-Haram, wajib dia segera berhaji, Nah, dan jika memang dia memiliki suami yang juga bisa menemaninya atau ada mahramnya yang bisa mendampinginya. Kalau dia tidak memiliki mahram atau dia itu tidak memiliki suami, maka menjadi gugur kewajiban dia itu sampai datangnya mahram, sampai adanya suami yang menemaninya. Oleh karenanya di sebagian kejadian yang ini kasus ini bukan kasus yang tidak terjadi atau mengada-ada, tapi benar-benar terjadi sebagian kaum muslimat ibu-ibu yang kesulitan masalah mahram, kerepotan masalah mahram sudah daftar bersama suami. Allah mentakdirkan sebelum datang waktu berangkat suaminya meninggal misalnya sehingga dia sendirian maka dalam keadaan seperti ini kewajiban istri berhaji menjadi gugur. Menjadi gugur karena tidak adanya suami kecuali ada mahram yang menemani dia berangkat ke Baitullah Al-Haram. Maka dia tetap yaitu wajib untuk menjalankan hajinya. Dia tetap wajib menjalankan hajinya. Kemudian di dalam syariat itu para bapak para ibu tidak dikenal istilah mahram itu nunut kepada yang lain yang punya mahram. Karena masalah mahram ini adalah ketetapan yang Allah tetapkan berdasarkan dalil yang ditetapkan itu dengan jalur nasab atau keturunan dan tidak semua yang memiliki jalur nasab itu dianggap mahram. Kerabat-kerabat itu tertentu yang dekat-dekat saja mahram itu. Sedangkan kerabat-kerabat yang jauh maka tidak menjadi mahramnya. Jadi ketentuan-ketentuan mahram itu diatur oleh syariat. Jadi tidak bisa orang lain sama sekali dianggap menjadi mahram dengan sebab orang wanita ini dinunutkan atau dititipkan kepada kepada dia maka tidak dibenarkan yang demikian yang demikian berdasarkan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya bahwa ada seorang sahabat yang dia itu ditunjuk sebagai pasukan jihad. Kalau orang itu ditunjuk oleh pimpinan yaitu oleh Amirul Mukminin Atau waktu itu adalah termasuk Rasulullah sendiri yang menunjuk. Dia maka wajib tidak boleh tidak. Wajib Ain harus pergi ber, berjihad. Karena yang menunjuk adalah pemimpin kaum kaum muslimin. Tetapi istrinya waktu itu datang kesanggupan, datang kemampuan untuk berhaji. Istrinya datang kemampuan untuk berhaji. Maka dia bicara tentang masa istrinya sudah sanggup berhaji itu, dia bilang atau dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, innam ra'ati sesungguhnya istriku itu, yaitu sesungguhnya istriku itu adalah tusafiru hajatan, dia itu tidak pergi karena untuk berhaji. Wa innik tutibtu fi ghazbati kada wa kada. Sedangkan aku ini ditunjuk sebagai pasukan jihad di perang ini dan itu. Maka apa kata Rasulullah mengatakan kepada sahabat tersebut in talik fahudja ma'a imra'atika. Maka pulanglah kamu. Temani istrimu untuk pergi berhaji. Temani istrimu untuk pergi berhaji. Tentunya para bapak, para ibu di zaman itu Namanya berhaji itu juga tidak seorang yang berangkat. Tentunya juga beberapa sahabat pun berang berangkat berhaji, tapi kenyataannya Nabi memerintahkan kepada sahabat ini untuk pulang padahal berangkatnya dia berjihad adalah fardu ain. Wajib tetapi diperkenankan ditinggalkan yang fardu ain itu untuk menjadi mahram bagi istrinya yang wajib pergi berhaji. Ini kemudian oleh para ulama disimpulkan bahwa syarat diantara wajib atau istitoahnya kemampuan dan kesanggupannya seorang wanita berhaji itu harus ada mahramnya harus ada mahramnya pada bapak para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kemudian diantara kewajiban ibadah yang Allah perintahkan juga di bulan Hijjah yang ini juga termasuk didasarkan pada istitoh atau ke kemampuan atau kesanggupan adalah berkurban adalah berkurban bagi kaum muslimin yang mereka belum memiliki kesanggupan pergi ke Baitul Al-Haram atau dia sudah memiliki kesanggupan sudah daftar tapi dia harus menunggu sekian puluh tahun lagi misalnya begitu karena kalau di negeri kita sekarang ini khususnya di daerah kita di Kediri ini kalau panjenengan daftar hari ini Karena panjenengan sudah memiliki bekal yang cukup. Bekal yang cukup untuk berhaji itu berapa Bapak Ibu sekarang? Kurang lebih 34 atau 35 juta itu hajinya. Kemudian barangkali sangu dan semisanya sampai barangkali dibutuhkan 50 juta per orang. Kalau seandainya panjenengan sudah mulai memiliki sedemikian itu tadi, maka panjenengan itu berarti sudah memiliki apa? Bekal yang cukup. bekal yang cukup tinggal berapa yang nanti untuk yang ditinggalkan dan yang semisalnya seandainya panjenengan daftar hari ini karena sudah memiliki kemampuan yang segitu tadi jumlahnya maka panjenengan itu menunggunya kurang lebih 24 sampai 25 tahun yang akan datang baru giliran panjenengan bisa berangkat 24 sampai 25 tahun yang akan datang. Nah, baru panjenengan baru bisa berangkat. Kalau jenengan usianya sekarang sudah 60 tahun berarti 84 tahun yang akan ketika usia sudah 84 tahun baru baru bisa berangkat. Kan sudah tua semua. Nah, nah, sudah tua semua. Apabila barangkali dalam keadaan dan kondisi seperti itu harus menunggu dulu karena antrian yang sangat lama. Antrian yang sangat lama itu maka bagi yang belum berangkat ini ada kewajiban di antara ibadah yang sangat mulia yaitu berkorban. Yaitu ber, berkorban. Para bapak para ibu yang dirahmati Allah SWT Di antara perkara yang menyulitkan Ini ada faedah saya tambahkan Di antara perkara yang menyulitkan dan mempersulit bisa ditunaikannya kewajiban dengan mudah yaitu haji ini ini karena dahulu sudah dibahas oleh yaitu pemimpin-pemimpin kita di negeri ini dalam hal ini adalah e, kemenak untuk membahas masalah apa? dana talangan haji. Dana talangan haji ini banyak kaum muslimin yang kemudian tertipu atau dia tidak memahami masalah hakikatnya. Dana talangan haji itu kaum muslim yang dirahmati Allah maknanya orang itu belum mampu untuk berhaji tapi dipaksakan. Tapi dipaksakan. Padahal Allah SWT itu tidak membebani kewajiban bagi hambanya kecuali yang dia memang sanggup untuk menunaikannya. Kalau memang belum mampu maka Allah SWT memaafkan sampai seseorang memiliki kemampuan. Sehingga dengan adanya dana talangan haji orang baru punya uang sedikit tetapi ditalangi lebih dulu maka dia itu bisa mendaftar. Sehingga banyak orang yang aslinya tidak mampu, banyak orang yang aslinya belum mampu, dia sudah mendaftar berbondong-bondong. Sehingga bukan mempermudah masalah tetapi mempersulit yaitu ditunaikannya kewajiban berhaji. Jika suatu saat ada orang yang memang sudah mampu, yang mutinya dia segera bisa berangkat gara-gara yang tidak mampu itu ikut mendaftar, Akhirnya yang mampu pun harus antri panjang. Makanya para bapak para ibu yang dirahmati Allah tidak dibenarkan yaitu adanya dana talangan haji. Dana talangan haji tersebut diantaranya akan memadorotkan Islam dan memadorotkan kaum muslimin. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada masalah yaitu kurban. Kewajiban berkurban itu diwajibkan oleh Allah tabaraka wa taala berdasarkan nas-nas dari ayat Al-Qur'an dan nas-nas dari hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ijma'nya kaum muslimin atau ulama'nya kaum muslimin. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kawthar, Inna a'tainakal kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Ya Muhammad sesungguhnya kami telah berikan kepadamu kebaikan yang sangat banyak yang Allah SWT tidak berikan diantaranya kepada Nabi dan Rasul selain beliau kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantara yang paling besar adalah nikmatun nubuwah warisalah Allah memberikan nikmat kepada beliau berupa apa? kenabian dan kerasulan kenabian dan kerasulan. Sama-sama menjadi nabi dan rasul, tapi Nabi Muhammad SAW itu adalah imamnya para nabi dan imamnya para rasul. Sehingga ini adalah kebaikan yang sangat baik yang Allah berikan kepada beliau. Kemudian nanti di hari kiamat Allah memberikan kepada beliau berbagai masalah yang Allah tidak berikan kepada nabi dan rasul yang yang lainnya. Telaga beliau paling luas dan paling besarnya telaga. Umat yang mendatanginya telah Gabriel juga yang paling banyak. Beliaulah yang akan itu diberi oleh Allah SWT panji-panji pujian. Atau liwa'ul hamdi. Beliaulah yang diberi oleh Allah SWT apa? Maqaman mahmuda. Kedudukan yang dipuji. Nanti di hari kiamat Allah SWT memberikan itu semuanya. Dan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada beliau di dunia juga sangat banyak. Dengan apa yang sangat banyak berupa kebaikan yang Allah telah berikan itu kemudian Allah perintahkan kepada beliau fasholli li rabbika wanhar maka tegakkan salat ya Muhammad untuk Rabbmu yaitu untuk Allah yaitu tegakkanlah salat ikhlas hanya untuk Allah karena karena Allah wanhar dan sembelihlah binatang kurban dan sembelihlah binatang kurban. Begitu menurut para ulama tentang maksud yaitu wanhar adalah al-qudhiya ba'da salatil id, yaitu hendaknya sembelihlah binatang kurban setelah salat id. Adapun sunnah atau tentang hadis yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan berkurban di antaranya adalah hadisnya Anas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau berdua di mana disebutkan oleh Anas yang bercerita dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi kabshaini amlahaini aqranaini zabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahiha Anas Rasulullah anhu bercerita bahwasanya Nabi SAW itu dahulu adalah menyembelih atau berkurban dengan dua kambing kibas, dua domba amlahain yang putih mulus yang bagus yang bertanduk. Beliau menyembelih sendiri dengan tangan beliau kedua yaitu uthiyah atau kedua kambing beliau tersebut. Beliau bacakan bismillah kemudian beliau bertakbir dan beliau meletakkan yaitu kakinya beliau pada yaitu salah satu di antara sisi dari binatang yang beliau sembelih tersebut. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini menunjukkan bahwa secara perbuatan yaitu sunnah fi'liyah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau adalah ber, berkurban, bahwa beliau adalah berkurban. Kemudian berdasarkan nas ayat dan berdasarkan nas hadis maka ulama-ulama kaum muslimin bersepakat bersepakat bahwa berkurban di antara perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disyariatkannya berkurban ini bagi umat yaitu bagi umat Muhammadiyah atau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah bagi keluarga yang di antara keluarga tersebut memiliki kemampuan untuk berudhiyah. Maka wajib bagi sebuah keluarga Wajib bagi sebuah keluarga Untuk menghadirkan binatang yang dijadikan sebagai kurban Apabila memang keluarga itu ada yang memiliki kesanggupan untuk menunaikannya Mungkin rezekinya anak lebih banyak sehingga anak itu mampu untuk mendatangkan binatang kurban sementara bapaknya tidak mampu, maka wajib keluarga itu untuk berkurban. Dari yaitu harta yang dimiliki oleh anak yang bisa mendatangkan binatang kurban. Atau sebaliknya sebagai kepala rumah tangga atau ayah atau suami. Dia memiliki kelapangan untuk bisa berkurban maka dia wajib berkurban. Disebutkan di dalam nas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya Imam Ibnu Majah dalam sunannya dengan sanad yang sahih adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda man kana lahu si'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana siapa saja yang dia memiliki kelapangan yang dia memiliki kesanggupan untuk berudhiyah untuk berkurban tapi kalau dia tidak berkurban maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami nah terkadang para bapak para ibu yang dirahmati Allah karena salah paham tentang makna, jangan sekali-kali mendekat di tempat sholat kami, maka masalah ini diremehkan. Bukan maksudnya tidak berdekat-dekat dengan masjid karena supaya enggak apa minta jatah daging. Berarti tidak diberi bagian dari daging kurban. Bukan sekedar begitu, maka orang banyak yang menyangka, wes tidak apa-apa saya tidak mendapat daging kurban. Enggak dapat daging kurban juga bisa jajan beli sate, beli gulai juga masih bisa. Bukan begitu maksudnya. Bukan demikian maksudnya disebut oleh para ulama bahwa maksudnya fala yaqrabanna musallana maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat salat kami seolah-olah Allah SWT tidak mau pedulikan sholatnya orang yang tidak berkorban badan dia mampu berkorban. Karena kita datang ke masjid menegakkan sholat hukumnya wajib. Kaum muslimin laki-laki umat ini Mendatangi panggilan adzan hukumnya wajib. Sementara Nabi mengatakan jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Seolah-olah orang yang dia memiliki kemampuan bisa berkorban kok dia tidak berkorban itu sholatnya diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kemudian para ulama menyimpulkan bahwa hukum berkorban bagi orang yang memiliki kemampuan adalah wajib. Kemudian kewajiban itu para bapak para ibu yang dirahmati Allah bukan masing-masing jiwa sebagaimana zakatul fitri tidak. Allah SWT mewajibkan berkurban hanya satu keluarga cukup dengan satu binatang kurban saja. Tidak masing-masing jiwa, masing-masing individu itu ber, berkurban. Bukan bapaknya berkorban, ibunya berkorban, anaknya berkorban pula. Bukan. Bukan yaitu sekarang ibunya, besok bapaknya, Pak yang tahun lalu kan sampai niatnya sekarang ganti saya. Tidak. Nah, Pak, Bu yang kemarin kan bapak ibu sudah ini ganti saya. Tahun ini niat untuk berkorbannya. Tidak demikian. Akan tetapi satu rumah tangga cukup dengan menunaikan satu binatang kurban untuk satu keluarga itu seluruhnya. Meskipun jumlah keluarga itu adalah banyak. Mungkin seorang suami menanggung istri, menanggung anak lima, menanggung ibunya yang tua, menanggung bapaknya yang tua. Maka anak lima satu istri kemudian ayah dan ibu yang tua tadi pun mencukupi dengan dipotongkan satu kambing atas nama suami ini dan atas nama keluarganya itu seluruhnya. Begitulah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Imam Tirmizi dan Imam Abi Dawud dan Imam Ibnu Majah di mana Rasulullah telah bersabda ya ayuhan nas ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatan wahai manusia atas setiap ahli bait yaitu satu rumah tangga Di setiap tahunnya itu wajib ada uthiyatun yaitu ada binatang kurban yang dipotongnya. Hadis ini menunjukkan bahwa kewajibannya setiap tahun bagi yang memang memiliki kelapangan. Karena ada sebagian kaum muslim yang memahami aku tahun kemarin sudah berkurban, berarti tahun ini tidak. Saya tahun depan lagi saja kalau misalnya saya ingin, bukan begitu. Tetapi bagi setiap keluarga yang memang memiliki kemampuan setiap tahun diwajibkan untuk untuk berkurban dan satu ekor binatang kurban cukup untuk dirinya dan untuk keluar keluarganya. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang yaitu waktu dari penyembelihan kurban. Tentang waktu dari penyembelihan kurban. Waktu penyembelihan kurban itu adalah pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Pada tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah disebutkan tanggal 10 bulan Dzulhijjah yang dimaksudkan adalah di saat sudah terbit matahari dan sudah naik sepenggalah sehingga tidak dibenarkan kalau binatang kurban itu disembelihnya sebelum terbit matahari meskipun sudah di tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Kemudian juga hendaknya disembelihnya adalah setelah ditegakkannya sholat artinya setelah ditunaikannya sholat id bukan sebelum sholat sholat id dengan alasan barangkali nanti supaya segera bisa untuk sarapan misalnya maka tidak dibolehkan dipotong sebelum sholat id tetapi dipotongnya adalah setelah sholat id nanti akan ada keterangan lebih lebih lanjut kemudian waktunya dari tanggal 10 bulan Hijjah itu terbentang sampai tanggal 13 yaitu di hari-hari tasyrik yaitu di hari-hari tasyrik sebagaimana hadis al-Imam Al-Bukhari dan juga hadis yaitu di dalam Imam Muslim bahwa waktu penyembelian itu adalah terbentang dari tanggal 10 yaitu Yaumun Nahar sampai tanggal 13 yaitu hari-hari tasyrik sebagaimana hadis disebutkan bahwa ayam tasyrik bahwa hari-hari tasyrik itu fi uthiyatun adalah hari-hari di mana di dalamnya itu boleh ada apa? ada binatang yang disembelih sebagai kurban. Kemudian di mana tempat penyembelian kurban? Di mana tempat penyembelihan kurban? Tempat penyembelian kurban itu adalah di manapun tempat. Boleh di tempat solat yaitu di tanah lapang. Boleh di masjid-masjid kaum muslimin juga boleh. Boleh juga di rumah-rumah kaum muslimin adalah juga juga boleh. Yang demikian ini karena yang dimaksudkan adalah disembelih binatang kurban itu dan tidak ditetapkan yaitu waktu apa namanya tempat tempatnya. Artinya kalau tidak ditetapkan tempat-tempatnya selagi bisa tertunaikan kurban itu maka sudah cukup untuk menunaikan kewajiban. Disebutkan di dalam sunnah di dalam hadisnya yaitu Imam Muslim dan juga Imam An-Nasa'i bahwasanya disebutkan man kana dzabah udhiyatahu qabla an yusalli falyadzbah makanaha ukhra wa man kana lam yadzbah falyadzbah bismillah. Perintahnya cuma apa? Barang siapa yang dia menyembelih sebelum sholat, maka hendaknya dia mengulang dengan mendatangkan binatang yang lain. Dan barang siapa yang dia belum menyembelih, maka hendaknya dia menyembelih dengan menyebut bismillah. tidak disebutkan dalam hadis ini tentang tempat tertentu untuk menyembelih. Dan juga di dalam riwayat-riwayat yang lainnya tidak disebutkan tempat tertentu untuk menyembelih. Akan tetapi ada riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari, Imam Abi dan Imam Nasa'i adalah Rasulullah SAW itu disebutkan, nah, yazbahu awyan harubil musalla. beliau itu menyembeli binatang kurbannya itu di tempat sholat. Ini bukan menunjukkan wajibnya harus di tempat sholat, akan tapi bagaimana Nabi telah melakukannya maka itu tempat yang afdol jika kaum muslimin menyelenggarakan binatang uthiannya untuk disembeli di tanah lapang di mana mereka menunaikan sholat. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara-perkara yang disunahkan bagi orang yang dia tidak berkurban, bagi orang yang dia memang tidak berkurban. Seseorang yang dia memandang dirinya itu memiliki kemampuan untuk berkurban. Maka seseorang yang dia beberapa jauh hari sudah memiliki kemampuan sehingga dia memandang dirinya nanti tentu akan apa? akan berutia atau akan berkurban insya Allah. maka jika dia telah meniatkan telah berazam dia akan menyembelih binatang kurban di tanggal 10 nanti dan dia sudah meniatkan memandang dirinya mampu sejak sebelum tanggal yaitu satu bulan Dzulhijjah maka sejak tanggal satu bulan Dzulhijjah itu sampai binatang kurbannya disembelih nanti tanggal 10 bulan Dzulhijjah dia disyariatkan untuk meninggalkan perkara-perkara yaitu memotong kuku, memotong kumis, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, atau bercukur baik menggundul kepala maupun memendekkan rambut kepala. Sejak tanggal 1 sampai tanggal 10 yaitu dengan usainya disembelih binatang kurban dia. Bagi para bapak para ibu yang memang sejak barangkali mudinya sejak tanggal 1 hari Sabtu kemarin ha? yang sudah berazam, sudah berniat menyiapkan nanti akan menyembelih binatang kurban, maka sejak kemarin tidak boleh cukur rambut, tidak boleh potong kumis, tidak boleh cabut bulu ketiak, tidak boleh potong kuku, tidak boleh cukur bulu kemaluan. Itu semuanya tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkannya para ulama menyebutkan ada beberapa hukum. Ada yang mengatakan hukumnya wajib dan pendapat yang demikian terbantah sehingga tidak tepat jika dikatakan hukumnya wajib. Artinya wajib tidak melakukan semuanya. Berarti hukumnya kalau dilakukan adalah haram. Sebagian ulama mengatakan hukumnya tidak haram tetapi adalah makruh. Makruhnya makruh litanzi. Makruh yang itu adalah dibenci karena adalah perkara yang sangat mulia kalau itu tidak dilakukan. Maka tidak boleh itu dilanggar. Ada sebagian yang mengatakan itu adalah keutamaan itu adalah keutamaan. Artinya kalau seseorang meninggalkannya maka lebih utama. Tapi jika dia melanggarnya maka dia tidak mengapa. Maka wallahu alam yang benar dalam masalah ini hukumnya tidak haram tetapi makruh yang itu makruhnya adalah makruh ditahrim. Karena apa? Karena Nabi SAW itu menyebutkan tentang masalah hal ini larangannya di dalam sunnah dengan larangan yang yang jelas dengan larangan yang yang jelas itu tidak bolehnya dia itu apa memotong rambutnya atau dia menggundul rambutnya atau dia itu mencabut bulu ketiaknya atau memotong kukunya atau dia mencukur bulu kemaluannya di antara hikmahnya para bapak para ibu yang dirahmati Allah disebut oleh para ulama bahwa hikmahnya agar Allah SWT di saat menerima ibadah korban orang ini Kemudian Allah SWT memberikan ganjaran berupa dia dijauhkan dari neraka. Agar semua anggota badan dia itu dalam keadaan utuh semuanya dibebaskan dari dari neraka. Ini diantara hikmahnya. Sehingga kalau dia itu belum memotong rambutnya, belum mencukur kumisnya, apa namanya, belum memotong kumisnya, dia belum cukur bulu kemaluannya, dia belum yaitu memotong kukunya, diharapkan semuanya itu termasuk dibebaskan oleh Allah dari dari neraka. Ini diantara hikmahnya. Para bapak beribu yang dirahmati Allah SWT. Namun barang siapa yang dia memandang dirinya belum mampu. Sehingga dia belum punya niat berkorban. Tetapi ingin. kepengin seandainya nanti datang kemampuan saya ber, berkorban. Kemudian datanglah sesuatu yang menjadikan dia menjadi mampu. Sejak dia memiliki kemampuan tersebut maka dia niatkan dengan bulat. Kalau begitu dengan rezeki yang datang ini saya insya Allah nanti akan berkurban. Saya akan berkurban. Dan dia sudah berniat seperti ini sejak tanggal misalnya 3 Dhul Hijjah. Maka sejak dia berniat itu dia tidak boleh melakukan hal yang dilarang tadi itu sampai tanggal 10. Seandainya dia itu memiliki niat tanggal 7, maka sejak tanggal 7 itu dia tidak boleh melakukan hal tersebut sampai tanggal 10 setelah itu binatang kurbannya di disembelih. Begitu dan dan seterusnya. Para bapak beribu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang yaitu binatang-binatang kurban. Tentang binatang binatang kurban. Binatang-binatang yang boleh dan dianggap mencukupi untuk disembelih sebagai binatang kurban itu hanya yaitu ada tiga jenis binatang saja yaitu kambing kemudian sapi kemudian unta yaitu kambing kemudian sapi kemudian unta dan ini pendapat yang lebih yang lebih kuat di antara pendapat-pendapat ulama yang lainnya. Karena ada sebagian ulama yang membolehkan selain itu. Selain selain itu dan ini pendapatnya adalah tidak lebih tidak lebih kuat. Sedangkan yang lebih kuat adalah pendapat yang menyebutkan binatang yang untuk dia adalah tiga tadi yaitu kambing, kemudian sapi, kemudian unta. Ini sebagaimana yang dahulu di zaman Nabi dan zaman para sahabat mereka telah melakukannya. Padahal banyak binatang selain itu di masa beliau tetapi beliau tidak melakukan dengan selain yang tiga itu. Ini menunjukkan bahwa ada pembatasan dari binatang-binatang yang bisa untuk berkurban, yaitu kambing, kemudian sapi, kemudian onta. Para ulama menyebutkan kambing yang dimasukkan adalah dengan seluruh varietasnya. Ada kambing Jawa, lebih kecil dari itu kambing kacangan, yang warnanya putih kambing kibas, yang bulunya tebal kambing domba, dan yang semisalnya semuanya kambing. Yang lebih jangkung, tinggi, panjang. Nah, kambing apa itu? Etawa, ada kambing PE, ada kambing macam-macam. Maka semua macam-macam varietas kambing itu masuk dalam hal yang dibolehkan. Kemudian sapi pun demikian. Sapi pun seperti itu, juga semua varietas sapi itu masuk yang dibolehkan. Ada sapi Jawa, ada sapi Sumbawa, ada sapi Sumatera, ada limusin, ada sapi Brahman, ada sapi Pra, macam-macam semua jenis sapi maka itu boleh. Termasuk kategori sapi adalah kerbau. Termasuk varietas sapi adalah kerbau. Kemudian unta pun demikian. Kita tidak rinci unta karena di daerah kita tidak ada unta. Ada yang memperkorban unta di sini? Nah. Baik. Di sini adanya untanya sepe, sepeda. Nah. Sepeda unta. Nah. Kalau untanya binatang saya tidak mendapati. Baik. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu ekor kambing atau satu ekor sapi yang mencukupi untuk satu keluarga sebagaimana yang tadi telah disebutkan bahwa berkurban itu satu ekor kambing satu ekor kambing cukup untuk seseorang dan untuk keluarganya dan untuk keluarganya sehingga apabila Nabi menyatakan itu sudah cukup maka kita pun tidak melebihkan dari hal yang beliau katakan cukup tersebut. Sehingga benar-benar ibadah berkurban ini tidak ada tendensi-tendensi pamrih, tidak ada tendensi-tendensi prestis dan yang semisalnya. Untuk bangga-banggaan tidak, untuk yaitu dalam bahasa Jawanya itu jor-joran tidak. Apa bahasa Indonesia jor-joran? Jar-jaran apa apa? Bahasa Indonesia jor-joran. Nah. Nah, unggul mengungguli Bukan begitu. Siapa yang lebih unggul? Bukan untuk itu tujuannya yaitu ibadah kurban. Tetapi ibadah kurban adalah mewujudkan syukur hamba kepada Allah SWT. Yang paling utama adalah ibadah. Dan di antara ibadah itu adalah untuk bersyukur kepada Allah SWT. Jadi tidak untuk prestis. Tidak untuk pamrih. Dan ternyata prestis dan pamrih itu sudah terjadi sejak zamannya para tabi'in. Sejak zamannya para tabi'in. Ditanyakan kepada seorang sahabat. Ditanyakan kepada seorang sahabat tentang yaitu bagaimana kondisi dahulu para sahabat berkorban di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dijawab oleh seorang sahabat ini, yaitu Abu Musa al Ashari radhiyallahu anhu yang menjawab, kanan kanan rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyati anhu an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna hatta tabahan nasu fasara kama tara adalah dulu seorang sahabat di, di zaman Rasulullah itu dia cukupkan menyembelih seekor kambing diniatkan untuk dirinya dan ahli ahli baitnya untuk yaitu untuk keluarganya sehingga sebagian dagingnya mereka makan sendiri untuk lauk dia dan anak istrinya Sebagian yang lainnya itu disimpannya, sebagian yang lainnya lagi disedekahkannya, sebagian yang lain lagi dihadiahkannya, begitu. Jadi satu ekor kambing cukup untuk seseorang sebagai kepala rumah tangga dan untuk tanggungan-tanggungan dia serumah itu di zaman Nabi. Nah, summa tabahan nas. Tapi anehnya sekarang manusia itu berbangga-bangga. Sekarang manusia mulai yaitu prestis Gengsi kalau saya itu kaya begini kalau motong cuma seekor kambing. Nah, Wong saya ini kaya begini kalau memotong seekor kambing maka gengsi. Maka yang dimasukkan berkurban tidak demi gengsi. Dan ini ternyata sudah terjadi sejak zaman tabiin. Summa tabahan nas kemudian manusia pada prestis di dalam berkorban. Fasoro kama tau. Maka akibatnya kamu saksikan sebagaimana yang kamu lihat. Manusia berbangga, bangga. Begitu. Kata para ulama dalam hal itu seekor kambing cukup untuk satu orang dan keluarganya berlaku pula untuk sapi yang dia bersekutu adalah tujuh orang berarti satu orang yang berserikat yaitu berserikat dengan orang tujuh yang lainnya itu mencukupi dirinya dan juga keluarganya satu orang yang ikut berserikat tersebut sebagaimana berkurban seekor kambing. Jadi bukan berarti kalau memotong sapi itu atas nama dirinya, kemudian istrinya diikutkan, anaknya ikut pula, dan yang semisalnya tidak. Tapi jika seorang kepala rumah tangga sudah ikut bersekutu dalam menyembelih sapi misalnya, maka cukup untuk dia dan juga cukup untuk yaitu anak-anak dan tanggungan tanggungannya. Para bapak para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang tadi kita singgung, boleh seseorang dia bersekutu atau berserikat menyembelih unta atau menyembelih sapi. Kalau menyembelih sapi disebutkan dalam nas sunnah, maka boleh bersekutu untuk 10 orang unta. Kalau menyembelih sapi disebutkan dalam sunnah boleh bersekutu yaitu sampai 7 7 orang. Namanya bersekutu itu berarti bareng-bareng boleh dikatakan urunan boleh dikatakan patungan. Seekor sapi ini berapa harganya? Maka dikumpulkan tujuh orang patungan untuk membeli ekor sapi tersebut. Satu ekor sapi tersebut yang dibeli, yang disembeli, dikurbankan atas nama yaitu tujuh orang itu dan keluarganya masing-masing. Maka itu dibo, dibolehkan. Berdasarkan nas yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abi Dawud dan juga Tirmidzi, nahar namaan Nabi saw alaihi wasallam bil Hudaybiyah al badana an sab'atin wal baqara an sab'atin dulu kami pernah memotong di hari nahar berarti di hari kurban bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari di masa perang Hudaybiyah yaitu seekor onta kami bersekutu tujuh orang dan seketok seekor sapi kami bersekutu tujuh orang. Hadis ini menunjukkan seekor onta dan sapi sama tujuh orang. Kemudian ulama kita menjelaskan dalam hal al-hadyu yang dibawa menuju ke haji maka cukup satu ekor unta untuk untuk tujuh. Tapi untuk udhiyah satu ekor unta itu cukup untuk sepuluh berdasarkan ada riwayat yang yang lainnya yang menunjukkan tentang masalah tersebut bahwa unta itu cukup yaitu untuk untuk sepuluh. Unta itu adalah cukup untuk untuk sepuluh. Nah, disebutkan dari hadisnya Imam At-Tirmidzi dan Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah disebutkan bahwa Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin dulu kami pernah berada di safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fahadharal adha maka di saat kami safar itu tibalah yaitu hari Idul Adha. Fashtarakna fil baqarati sab'atun wa fil ba'iri asyratun. Maka kami pun bersekutu untuk memotong seekor sapi tujuh orang. Untuk memotong satu ekor unta adalah sepuluh orang. Hadis ini menjelaskan bahwa untuk satu ekor unta itu untuk udhiyah ya, untuk berkurban cukup untuk sepuluh sepuluh orang. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Patungan yang dimaksudkan Tidak sekedar jenis binatang yang dibolehkan untuk kita patungan Tetapi juga jumlah orangnya itu Batasannya itu adalah Yang juga ditetapkan Maka tidak boleh melampauinya Maka tidak boleh melampauinya Ada beberapa saudara kita yang bertanya Ustaz, kami ini kerja di kantor di sebuah perusahaan Nah Biasanya kantor atau perusahaan kami itu atau lembaga kami itu menyembelih binatang kurban. Dari mana didapatkan binatang kurban? Dari kami patungan semuanya. Misalnya satu lembaga atau satu perusahaan itu, nah patungan kemudian diberikan sapi dua, padahal karyawannya sangat banyak. Karyawannya sangat banyak, kemudian dipotong. Nah ini bagaimana ini yang demikian itu? Untuk patungan ini para bapak, bapak ibu bukan sembarang patungan. Tapi ada jenisnya binatang apa yang untuk berpatungan dan juga jumlahnya pun juga tertentu. Kalau misalnya dua ekor sapi tapi jumlah karyawan yang ada itu pegawai-pegawai itu 47 orang yaitu tidak mencukupi sebagai kurban, tidak mencukupi sebagai kurban. Demikian juga seandainya nah, dua ekor tapi karyawannya juga segitu tadi atau pengurusnya lembaga juga banyak seperti tadi, maka tidak mencukupi sebagai kurban. Sehingga yang mencukupi sebagai kurban adalah setiap tujuh orang seekor sapi. Setiap tujuh orang seekor sapi. Dimanapun berada. Yang kerja di lembaga-lembaga, yang kerja di perusahaan-perusahaan. Seandainya mereka patungan. Yaitu seekor sapi untuk tujuh. Kemudian terkumpul ada misalnya tujuh belas sapi. Karena karawan dan barangkali pegawainya banyak maka setiap seorang yaitu pegawai yang sudah bersekutu dalam tujuh tujuh tujuh dalam seekor sapi tadi itu cukup untuk dia dan cukup untuk keluarganya. Jadi tidak dia mengeluarkan kurban lagi ketika di kampungnya atau ketika di masjid kaumnya tidak. Karena mana di lembaga atau di perusahaan dia sudah menunaikan kurban. Tapi kalau kenyataannya tidak demikian maka itu tidak mencukupi untuk dikategorikan sembelihan kurban. Dia itu sudah disembelih dibagi-bagikan juga. Kalau begitu bagaimana itu? Itu menjadi daging yang cukup untuk lauk saja menjadi sedekah biasa yang nilainya adalah sedekah bukan menunaikan yaitu uthiyah atau kur kurban. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa orang yang paling utama untuk menyembelih binatang kurban? Bagi orang yang tidak berkorban, Maka yang paling utama menyembelih adalah mereka-mereka yang berkorban. Mereka-mereka yang berkorban. Pak Tomo, dia itu makan menyembelih kambing. Yang paling utama menyembelih kambingnya Pak Tomo adalah Pak Tomo sendiri. Pak Suto, dia juga menyembelih kambing dalam kurbannya. Maka yang paling utama menyembelih binatang kurbannya adalah Pak Suto itu itu sendiri. Begitu yang seterusnya dengan sebab adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu melakukan penyembelian kurban dilakukan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dikatakan paling utama? Karena pernah. Karena pernah Nabi itu tidak menyembelih sendiri binatang kurbannya, tetapi diwakilkan kepada yaitu seseorang yang dianggap oleh beliau bisa mewakili beliau untuk menyenggarakan kurbannya. Dalam hal ini adalah Ali radhiyallahu taala anhu yang pernah ditunjuk oleh oleh Rasulullah untuk mewakili kurban beliau disuruh untuk memotongkannya untuk memecah yaitu untuk me, e, memotong-motong dagingnya kemudian untuk membagikannya yang diperintah adalah Ali radhiyallahu taala anhu dan ini menunjukkan boleh kalau boleh itu bukan berarti lebih utama yang lebih utama yang afdal tetap yang berkorban itu sendiri Namun jika yang berkorban itu sendiri udur, kemudian dia mewakilkan kepada wakilnya, maka dia boleh melakukannya. Itu adalah bu, boleh. Dan contoh perwakilan yang ada di daerah kita itu sangat maklum. Bahkan kebanyakan kaum muslimin sekarang itu mewakilkan. Kebanyakan kaum muslim itu mewakilkan. Diwakilkan kepada panitia-panitia penyelenggara udhiyah di masjid-masjid. Nah, kemudian di lembaga-lembaga Islam dan yang semisalnya. Panitia penyelenggaraan kurban, masjid jami mana misalnya begitu atau masjid mana dan semikian, kemudian apa? Mereka yang memotong, kemudian mereka yang memotong-motong dagingnya, kemudian mereka yang membagikannya. Dalam hal ini berarti panitia itu dia cukup sebagai apa? Wakil saja. Kalau sebagai wakil berarti dia itu melakukan apa yang dikehendaki oleh si yang memberi perwakilan. Yang memberi perwakilan yaitu hendaknya dia memotongkannya. Kemudian dia membagikan yaitu daging dari binatang kurban tersebut. Yang dibagi itu apanya? Nanti akan ada penjelasannya. Para bapak para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yaitu bolehnya seseorang tidak menyembelih sendiri tetapi perwakilan itu didasarkan hadisnya Ali radhiyallahu anhu yang beli itu diwakili Rasulullah untuk menyembelih binatang kurbannya. Untuk menyembelih binatang kurbannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi waktu itu memerintahkan kepada Ali untuk menyembelihkan kemudian juga untuk membagikan. Dan yang dibagi itu adalah seluruhnya. Yang dibagi adalah seluruhnya. Disebutkan tidak dibenarkan bahwa sebagian dari binatang kurban tersebut tidak dibagi. Jadi semuanya dibagi, dagingnya dibagi, kulitnya dibagi, tulangnya juga juga dibagi. Tidak boleh tulangnya dijual untuk menjadi piring misalnya, bahan piring tulang itu. Ya atau kulitnya dijual untuk jadikan wayang misalnya nah, untuk ketukang sepatu untuk perusahaan jaket dan sebagainya maka tidak diperbolehkan orang-orang yang dia itu berkurban sedikit pun tidak boleh menjual dari apa yang disembelihnya disebutkan di dalam nas sunnah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda wala tabi'u luhumal haji wal adahi fakulu wa tasaddaqu wastamta'u bi juludiha wa la Janganlah kalian menjual daging-daging dari binatang hadiyu dan binatang kurban kalian tapi makanlah sebagiannya bersedekahlah dengan sebagiannya dan bersenang-senanglah pakailah sebagai peralatan kalian dengan apanya dengan kulitnya dan jangan kalian menjualnya hadis ini doif tetapi ada hadis yang lainnya yang menguatkan makna tidak bolehnya, yaitu menjual sebagian pun dari binatang kurban yang dipotong yang dibuat oleh Imam Ahmad. Di dalam musnadnya di Imam Hakim dalam mustadraknya dan juga hadis yang lainnya disebutkan bahwa Nabi telah bersabda, "Man ba'ajil da'udhiyatihi fala udhiyatalahu. Siapa yang orang itu kok menjual kulitnya binatang kurbannya, maka tidak sah binatang kurbannya tersebut. Para ulama menyebutkan penjelasannya bahwa orang yang berkurban itu namanya mudohi. Maka dia tidak boleh menjual sedikit pun dari binatang kurbannya termasuk kulitnya. Bahkan jika itu dilakukan akan menghalangi sahnya binatang kurban dirinya. Sehingga kalau tidak sah para bapak para ibu maka dia harus mengulang lagi mencari kambing yang lain untuk dipotong lagi dan dia tidak jual sedikit pun dari bagian binatang tersebut. Makanya para bapak para ibu, Rasul juga mewasiatkan ini kepada Ali. Di antara yang diwasiatkan adalah dibagikan seluruhnya. Dibagikan dagingnya, dibagikan tulangnya, dibagikan kulitnya, dibagikan semuanya. Dan Ali dipesan oleh Nabi, jangan sekali-kali kamu ambilkan sebagian untuk tukang tukang potongnya atau tukang sembelihnya atau yang disebut dengan jagalnya. Ini adalah menunjukkan bahwa wasiatnya beliau itu adalah melarang dari tidak dibagikannya sebagian dari binatang kurban tersebut sampai untuk upah pun tidak diperkenankan. Sampai untuk upah pun tidak diperkenankan. Kemudian, bagaimana dengan masalah kulit ini jika dihubungkan dengan kepanitiaan yang ada? Maka ini penting. Posisi panitia penyembelian kurban itu sebagaimana posisi Ali radhiyallahu anhu. Yang para mudohi ini sekedar menitipkan binatang kurbannya ke panitia sehingga tugasnya panitia menunaikan penyelenggaraan kurban berarti memotongkan kemudian menguliskan kemudian memotong-motong dagingnya kemudian membagikan sehingga tidak dibolehkan yaitu panitia menjual kulit binatang-binatang kurban tersebut karena itu dia mewakili perbuatannya mudohi yang dengannya menjadikan tidak sahnya binatang kurbannya si si mudohi Para ulama menjelaskan akan tetapi jika oleh panitia sudah dibagikan kulit-kulit itu dihadiahkan misalnya atau yaitu kulit oleh panitia dipersiapkan untuk si mudohi bagian yaitu mudohi yang berkorban adalah kepalanya kemudian kulitnya kemudian misalnya jantung dan hatinya atau jeruannya yang biasa di nah diambil jeruannya itu Misalnya ini adalah bagian untuk orang-orang yang ber, berkurban, maka yang demikian berarti dikembalikan kepada mudhohi. Jika itu adalah bagiannya mudhohi, dia nggak boleh menjualnya. Dia nggak boleh menjualnya. Dia boleh bersedekah dengan kulit itu boleh. Atau dia menghadiahkan kepada orang lain bo, boleh. Atau dia menjadikannya sebagai peralatan rumah tangganya boleh. Nah, dia menjadikan pembantu rumah tangganya boleh atau jadikan sarung bantalnya boleh. Karena kata Rasulullah apa? Wastamti'u bijuludiha. Silahkan kalian nikmati peralatan-peralatan kalian sebagainya jadi kulit binatang kurban tersebut itu tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah menjualnya. Atau jika panitia membaginya tidak kepada mudohi, dibagikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan dari kalangan orang-orang miskin dalam ini adalah sedekah. Disedekahkan kepada orang-orang miskin. Pak Tongo, Pak Suton dan sebagainya yang itu dikategorikan miskin, selain diberi bagian daging, dia diberi bagian berupa kulit. Maka jika kulit itu selembar diantarkan kepada orang yang berat mendapatkannya, kemudian dia kebingungan untuk mengolahnya, kemudian oleh dia dijual, dijual ke pasar atau dijual ke tukang pengumpul kulit, maka dia boleh menjualnya karena itu haknya dia. Bukan sudah tidak lagi haknya apa? Mudohi. Berarti yang menjual bukan mudohi tetapi adalah orang yang berhak mendapatkannya. Maka yang demikian tidak mengapa. Seandainya setelah dibagi oleh panitia, panitia sudah keliling putar-putar kepada orang yang berhak mendapatkannya. Kemudian setiap orang tadi merasa tidak bisa lagi mengolahnya, gimana cara mengolahnya, gimana untuk apa dan sebagainya. Ini seandainya saya jual bagaimana? Oh boleh Bapak dijual. Dan kami tidak tahu menjualnya kemana. Saya titipkan sampean tolong dijualkan. Maka panitia dalam hal ini tidak menjualkan atas nama mudohi Tapi dia menjualkan miliknya orang-orang yang yang berhak. Dalam hal ini dia boleh menjualnya. Panitia dalam hal ini boleh menjualnya. Karena dia menjualkan punyanya siapa? punyanya orang-orang yang berhak mendapatkan yang dia telah berikan hak-haknya tersebut bukan menjualkan punyanya mudohi. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Lalu bagaimana tentang upah jika upahnya orang yang tukang menyembelih atau jagal itu tidak boleh diberi bagian dari binatang kurban? Karena di antara sebagian kebiasaan yang itu adalah ternyata keliru para bapak para ibu, Jagal-jagal itu diupah dengan sebagian dari binatang kurbannya. Nah, sudah saya mau tapi nanti kepalanya buat kita. Oh yes, iya, tidak apa-apa. Akhirnya apa? Orang yang tukang jagal itu diberi kepala-kepalanya. Setiap satu ekor sapi, maka kepalanya adalah untuk si jagal dan kawan-kawannya. Maka yang demikian itu hukumnya dilarang, itu tidak boleh dan itu harus dihindari. Lalu bagaimana untuk memberikan yaitu upah dari mereka-mereka yang disebut sebagai jagal? Maka harus diambilkan sendiri dari hartanya orang-orang yang berkurban. Harta dia dari hartanya orang yang berkurban. Jadi orang yang berkurban itu selain dia menitipkan binatang kurbannya, jika memang orang yang dititipkan tidak bisa menyelesaikan sendiri kecuali harus mengupah orang yang disebut dengan jagal, maka upah jaganya adalah dari yang ber yang berkurban. Satu ekor sapi misalnya 150 ribu misalnya, maka 150 ribu itu dibebankan kepada orang tujuh yang bersekutu dalam seekor sapi tersebut. Karena apa? Tidak boleh upahnya itu diambilkan dari apa? Sebagian pun dari binatang korbannya Para bapak para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang yang demikian ini Disebutkan itu diantara faidahnya Disebutkan diantara faidahnya bahwa Ali radhiyallahu anhu berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu an yaquma ala budnihi wa an yuqsima budnahu kullaha luhumaha wa juludaha wa jilalaha wa la yu'ta fi jazaratiha syai'an." Nabi itu memerintahkan kepada Ali radhiyallahu anhu agar dia yang menunaikan yaitu penyembelian dari onta yang beliau kurbankan. Nabi SAW itu berkorban onta, maka Ali yang diperintah untuk yaitu menunaikannya. Tentunya dengan bantuan para jagal. Apa kata Nabi pesannya agar beliau Ali radhiyallahu maksudnya itu yang membagi seluruh dari onta yang jadikan kurban Rasulullah. Disebutkan di sini dagingnya dibagi, kulitnya dibagi, kemudian juga tulang-tulangnya pun dibagi dan beliau dipesani supaya tidak memberi tukang jaganya sedikit pun dari binatang kurbannya. Ini juga menjadi pelajaran kepada sebagian kita yang barangkali masih punya anggapan bahwa yang itu adalah hal yang maklum yang boleh. Ternyata tidak, tidak boleh. Yang benar bahwa upahnya jagal itu diambilkan dari hartanya orang-orang yang bersekutu atau berserikat dalam sapi atau dalam onta onta tersebut. Makanya jika seandainya panitia penyelenggara kurban itu nah mereka itu menyebutkan untuk patungan sapi seorangnya adalah 3 juta. Ini sudah termasuk administrasi. Maksudnya apa? Maksudnya untuk keperluan penyelenggaraan itu, untuk beli tas kreseknya misalnya begitu. Untuk beli yaitu apa? uh, mungkin tali-talinya misalnya untuk seperti itu dan untuk yaitu keperluan memberikan upah kepada jagalnya. Maka panitia harus memperhitungkan administrasinya juga benar-benar harus dihitung supaya nanti mencukupi. Mencukupi untuk apa? Kebutuhan itu seluruh seluruhnya. Tapi jika panitianya itu orang-orang yang berada semuanya, mereka menanggungnya maka bu, boleh. Yang tidak boleh diambilkan dari apa? sebagian dari binatang korbannya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang penting kita ketahui selain dari masalah-masalah telah disebutkan adalah adab-adab menyembelih binatang kurban. Atau sebelumnya yang tadi belum disampaikan adalah binatang kurban yang mencukupi untuk berkorban dan yang tidak mencukupi untuk berkorban. Para bapak para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, binatang kurban yang itu berupa kambing, kambing disebutkan di antara syarat-syarat usia. Jika kambingnya itu kategorinya adalah kambing gibas atau domba, varietasnya adalah varietas domba dan gibas, berarti kambing putih itu. Dan yang sevaritas dengan kambing itu maka minimal usianya setahun. Usia minimalnya setahun. Jika seseorang tidak memiliki yang oh ada yang usianya setahun, khusus kambing putih ya. Jika terpasang tidak ada yang dia miliki itulah kambing yang usianya adalah setahun, maka tidak mengapa yang sudah setengah tahun lebih. Setengah tahun lebih. Jadi kalau misalnya punya kambing putih, nggak ada yang setahun, dicari-cari yang jantan yang bagus itu ternyata baru tujuh bulan, nah, atau baru 8 bulan pokoknya sudah lebih dari setengah tahun maka itu dibolehkan ini pembolehannya karena terpaksa karena tidak ada yang memenuhi syarat seta, setahun namun jika ada maka tidak boleh dia itu menyembelih yang kurang dari dari setahun Adapun untuk kambing yang sifatnya kambing kacang atau kambing Jawa dan yang satu varietas dengan itu termasuk kambing Itawa, kambing PE dan semisalnya, maka disebutnya adalah al-musinnah. Al-musinnah itu adalah yang usianya sudah setahun masuk tahun kedua. Berarti tidak boleh kurang dari setahun. Tidak boleh kurang dari setahun. Usianya harus setahun lebih. Usianya harus setahun lebih. Adapun untuk sapi, kata Nabi juga harus yang musinnah. Adapun musinnah untuk sapi itu usianya harus sudah genap dua tahun Masuk tahun ketiga, nggak boleh kurang dari dua dua tahun. nggak boleh kurang dari dua, dua tahun. Ini adalah tentang usia dari binatang kurban yang mencukupi sebagai binatang binatang kurban. pada bapak, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini disebutkan tentang masalah usia-usia tersebut dari hadisnya Ummu Salamah anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qol idza dakhalatil di dalam yaitu bukan ini di dalam hadisnya yang lainnya disebutkan oleh Jabir bukan Ummu Salamah hadisnya Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tadbahu illa musinnatan illa an ya'sura alaikum fatadbahu jaza'atan min dhani Kalian jangan menyembeli binatang kurban kecuali yang usianya mencapai usia musinnah. Baik itu kambing, baik itu sapi, baik itu onta, maka harus usianya musinnah. Illa an yaksura Kecuali jika kalian itu sulit mendapatkan yang musinnah. Dicari-cari kambing saya yang saya ternak ini mana usianya yang sudah musinnah tidak ketemu. Maka kata Nabi sudah membolehkan fatad bahu maka silahkan kalian sembelih jadaah kambing yang baru jadaah minal ini khusus dari jenis kambing putih, kambing dibas atau kambing domba. Adapun kalau dari jenisnya kambing bukan kambing zoan, maka tidak disebutkan dalam nas kecuali yang benar adalah apa? Harus usianya musinah. Musinah itu adalah apa? Kalau kambingnya itu adalah usianya setahun sudah lebih masuk tahun kedua, kedua. Maka itulah yaitu usia kambing yang yang mencukupi. Para bapak para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentang kambing yang tidak mencukupi karena ada cacat atau ada aibnya. Jika kambing atau sapi yang dipersiapkan untuk kurban itu terdapat salah satu di antara perkara berikut maka dia itu tidak dianggap sah untuk dijadikan binatang kurban yaitu ada empat disebutkan di dalam hadis dari Al Bara ibnu Azib radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda arbaatun la yajzina fil adai ada empat sifatnya kambing atau sapi uthiyah itu yang apabila salah satunya ada padanya maka semua kambing atau sapi yang disiapkan uthiyah itu tidak tidak sah. Tidak mencukupi untuk dijadikan binatang kurban. Yang pertama al-awraul bayinu awruha. Kambing yang dia itu buta matanya yang jelas nampak buta matanya. Wal maridatul bayinu maraduha kambing yang sakit atau kering yang jelas nampak sakit atau keringnya wal arja'ul bayinu dalquha dan kambing yang pincang yang jelas pincangnya wal kasiratul lati la tanqi dan juga binatang kurban yang sangat renta yang tidak lagi yaitu ada tulang sumsumnya ini adalah aib atau cacat yang ada pada binatang kurban yang menjadikan binatang kurban itu tidak sah sebagai binatang kurban. Yang tidak sah menjadi binatang kurban. Jadi apa tadi itu? Yang pertama, kalau seandainya buta. Disebutkan oleh para ulama yang dimaksudkan dengan buta di sini ini adalah apabila putihnya yang ada di mata itu lebih banyak atau menutupi hitamnya. Jadi kambing atau sapi itu nah nyaris tidak ada hitamnya di mata. Berarti benar-benar dia itu hilang yaitu apa ya hitamnya. Di mana meskipun ada tinggal sedikit yaitu warna warna apa? warna hitamnya maka tetap tidak sah. Maka tetap tidak sah. Apalagi kalau benar-benar buta. Apalagi kalau benar-benar buta. Misalnya kok warnanya itu matanya dua-duanya itu kok banyak putihnya yang hitam sedikit. Nah, kalau berjalan itu masih kelihatan tetapi dia itu apa? Tidak nampak jelas. Nah, itu tidak sah apalagi kalau buta benar-benar buta kedua-duanya maka itu tidak tidak sah sebagai binatang kurban. Kemudian yang sakit atau dalam bahasa Jawa itu gering begitu ya. Yang nampak jelas itu sakitnya. Atau sakit yang lain yang dengannya kambing ini cacat mungkin karena boroknya, mungkin karena gudiknya, maka sakit yang benar-benar nampak jelas sakitnya itu juga tidak sah untuk apa? binatang kurban. Kemudian yang dia itu arja, arja itu berarti pincang. Pincang yang sangat kelihatan sekali pincangnya. Meskipun kakinya masih empat, tetapi pincang maka tidak sah sebagai binatang kurban apalagi barang barangkali yang patah sebagian dari kakinya mungkin karena waktu dikandangkannya itu mungkin karena barangkali nah waktu penggemuannya itu biasanya penggemuan itu bawahnya itu bambu-bambu sehingga terjepit kakinya di situ sehingga patah tulangnya maka dalam keadaan seperti itu tidak sah untuk binatang kurban Kemudian yang tua renta adalah yang tidak lagi punya sumsum -sum sehingga dia sangat sangat rentah. Maka tidak dibolehkan untuk apa? binatang kurban. Pada bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada cacat-cacat dari binatang kurban. Kalau itu cacatnya ada, tetap sah. Hanya saja itu tidak disenangi kalau itu dipilih. Karena namanya orang itu bersyukur kepada Allah atas nikmat, maka hendaknya dicari yang paling sempurna. Dicari yang paling sempurna, bukan apa yang ada cacatnya. Maka misalnya disebutkan jumhur ulama berpendapat jika kambing itu nah mungkin patah atau yaitu cacat bagian telinganya maka ini dibenci tidak boleh dipilih namun jika itu dilakukan untuk berkurban maka tetap mencukupi maka itu tetap mencukupi. Artinya apa? Sah dianggap sebagai binatang binatang kurban. Pada bapak para ibu akan tetapi pendapat jumhur ini menurut ulama-ulama yang lainnya tidak lebih tepat. Pendapat jumhur ini tidak lebih tepat karena bertabrakan dengan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang derajatnya Hasan bahwasanya Ali radhiyallahu itu pernah menyebutkan amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrifal aina wal udun. Nabi itu memerintahkan kepada kami agar kami itu memuliakan bagian mata dan bagian telinga. Sama hukumnya. Sebagaimana bagian mata tidak boleh rusak, maka telinga pun juga tidak boleh ada yang ada yang rusak. Maka pendapat yang menyebutkan bahwa itu adalah tidak mengapa, artinya itu adalah tidak mengapa itu dijadikan kurban, tidak tidak lebih tepat. Yang benar adalah itu di, dihindari. Tetap itu adalah aib, tetap itu adalah cacat. Disebutkan juga kambing atau sapi yang sifatnya patah tanduknya. Yang patah yaitu tanduknya, patah sebagian ujungnya atau yaitu patah yaitu bagian ujung hampir pangkanya. Maka dalam keadaan seperti ini, jumhur ulama berpendapat boleh dijadikan udhiyah dan itu mencukupi jika patahnya tidak sampai berdarah. Jika patahnya tidak sampai berdarah. Tapi jika sampai berdarah maka tidak boleh dijadikan udhiyah. Kenapa? Karena itu dikategorikan sakit. Dikategorikan sakit. Disebutkan dalam sebagian riwayat hadis Ali radhiyallahu anhu yang telah disebutkan bahwasanya beliau itu juga diperintahkan agar menjaga tanduk sehingga tidak dibolehkan kalau tanduknya itu patah. Juga tidak dibolehkan kalau tanduknya itu itu patah. Kemudian para bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dalam hal yaitu bagaimana adab-adab menyembelih binatang kurban. Adab-adab menyembelih binatang binatang kurban. Adab-adab menyembelih binatang kurban. Yang pertama, hendaknya orang yang menyembelih itu muslim atau minimalnya ahli kitab jika tidak ada muslim yang yang bisa. Ahli kitab itu berarti siapa? Orang Nasrani atau Yahudi karena sembeliannya mereka itu halal sembelihannya mereka itu adalah halal. Tentunya kaum muslimin diutamakan. Dan kita hampir-hampir tidak mendapati udur di daerah kita ini dari tidak mendapati seorang mus muslim. Karena negeri kita adalah negeri muslim, negeri kita adalah negeri Islam sehingga apa? Mayoritas adalah kaum kaum muslimin. Kemudian setelah muslim dia harus berakal. Akalnya sudah harus dewasa harus sehat yaitu sudah memasuki usia tamyiz yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik dari mana yang merusak atau yang yang tidak baik. Kemudian diantaranya hendaknya menggunakan alat yang ditajamkan, yang tak yang tajam. Semakin tajam maka semakin baik. Semakin tajam semakin baik. Ada pisau penyembelian itu yang harganya itu hampir yaitu satu juta. Harganya hampir satu juta. Ada delapan ratus sekian ribu, ada 800 sekian puluh ribu. Nah, itu memang tajam. Nah, untuk memotong misalnya itu puluhan kambing pun tidak perlu diasah. Nah, dan itu bahannya memang bahan pilihan. Maka apabila nah, dirasa hal itu adalah tidak memberatkan, maka yang demikian lebih baik. Tapi kalau itu memberatkan, nah, kalau itu adalah memberatkan, masa untuk memotong kambing, nah, yang harganya misalnya kita itu satu juta tujuh puluh nah kemudian pisaunya harus delapan ratus lima puluh nah misalnya begitu sementara misalnya ada pisau yang lain yang memang bisa ditajamkan maka di itu yang dipakai kemudian diantara adabnya tidak boleh mengasah pisau untuk menyembelih tadi atau alat-alat pemotongan lainnya di hadapan binatang yang akan disembelih karena sesungguhnya sebagaimana Allah memberikan naluri kepada manusia, Allah pun juga memberikan naluri kepada binatang. Sebagaimana manusia menangis dan bersedih, maka binatang pun juga menangis dan ber, dan bersedih. Sebagaimana manusia itu gusar galau apabila melihat ancaman kepada dirinya, maka binatang pun juga begitu gusar dan galau ketika melihat sesuatu yang akan mengancam dirinya. Maka itu diantara hikmahnya, yaitu untuk menyayangi binatang. Yang keempat, hendaknya memperlakukan binatang kurban itu dengan lembut dan tidak menyakitinya. Baik saat membok yaitu memosikannya diposisikan saat hendak yaitu disembelih, saat menalinya dan juga semisalnya. Dan juga semisalnya maka hendaknya diperlakukan sangat sangat baik yaitu sangat lembut tidak yaitu menyakitinya. Yang namanya sapi meronta namanya binatang kalau dia mau disembelih itu ya meronta. Kalau dia itu misalnya ingin lari, sebenarnya ya itu wajar karena dia itu tahu dia itu akan diperlakukan yang tidak yang tidak wajar. Maka jangan dimarahi, jangan dipukuli, jangan dicambui, jangan dikata-katai, jangan dihardik. Tetapi bagaimana caranya dilemah lembuti supaya dia itu menurut ketika ditali, supaya dia itu tidak banyak pola ketika dia itu tidak di tidak dipotong. Itu adalah yang di yang disarankan. Yang kelima menghadapkan binatang sembilan ke arah kiblat. Berarti kakinya di yaitu ke arah kiblat, kemudian apa namanya eh, yang menyembelih menghadap ke kiblat, berarti kepalanya berada di mana? Di selatan. Kepalanya berada di di selatan. Nah, kemudian hendaknya di, di saat itu hendak menyembelih dia membaca Bismillah. Ini adalah yang paling minim. Yang paling minim dia membaca apa? Bismillah. Disebutkan dalam nas hadis yang tadi telah kita bacakan bahwa Nabi itu selain membaca bismillah beliau ber, bertakbir. Wasama wa kabbara. Beliau membaca tasmiyah yaitu bismillah, kemudian membaca takbir. Bismillah Allahu akbar. Kemudian disebutkan dalam sunnah bahwa beliau juga membaca zikir yang lain. Allahumma hadha minka walaka Hadi udhiyati an ahli baiti wa anil muslimin alladzina lam yudahu. Ini adalah darimu ya Allah. Maksudnya kambing ini. Ini adalah dari engkau. Dan aku persembahkan kembali untuk engkau. Dan ini adalah binatang udhiyah untukku atau dariku dan dari keluargaku. Dan dari keluarganya kaum muslimin yang belum mampu ber berudhiyah dari keluarganya kaum muslimin yang belum mampu berusia dari umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan hadis ini kekhususan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau ketika berkurban yang beliau niatkan adalah untuk beliau dan untuk keluarganya dan untuk kaum muslimin yang belum sempat berkurban maka kaum muslimin yang masya Allah hatinya itu benar-benar berduka Nah, dia menangis kepada Allah karena dia belum punya kesempatan, belum punya kemampuan untuk berkurban. Dia tidak sebutkan kepada manusia kesedihannya. Seandainya Allah memberikan saya rezeki sebagaimana orang-orang yang telah diberikan, tentu saya akan bawa udhiyah saya potong. Tetapi Allah belum memberikan kesanggupan kepada saya. Maka dia menangis kepada Allah. Maka orang yang seperti ini tetap mendapatkan ganjaran berudhiyah dari ukiahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan kemudian diambil makna, ah kalau begitu saya nggak menyembelih binatang kurban. Kan saya kan umatnya Nabi, berarti saya juga akan mendapatkan apa? Bagian dari ukiahnya Nabi tidak begitu. Ini hanya bagian kaum muslimin yang belum yang belum mampu. Adapun yang sudah mampu kok tidak berkorban maka dia dia ancam oleh oleh Rasulullah dalam hadis yang tadi telah disebutkan. Sehingga apa? Dia tidak boleh meninggalkan yaitu kewajiban menyembelih binatang kurban. Kemudian para bapak para ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya dari hadis ini sebagian ulama menyebutkan di antara apa yang dibaca di saat menyembelih adalah bismillah minimanya Kemudian ditambah bertakbir, kemudian ditambah dengan mengucapkan Allahumma hadza minni. Nah, Allahumma hadi minka wa ilaika, hadi udhiyati wa an ahli baiti. Ya Allah ini adalah uthiyah kambing dari engkau dan aku persembahkan untuk engkau. Ini adalah uthiyah dari saya atas nama saya dan atas nama keluarga saya. Ditambahkan demikian. Ditambahkan demikian. Kenapa tidak disebutkan dan untuk umat Islam yang belum mampu? Karena kekhususan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bagi umat beliau maka satu ekor kambing utia cukup untuk dirinya dan cukup untuk keluarganya. Tidak bisa mencukupi yang yang lain-lainnya. Kemudian para bapak beribu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jika seandainya orang yang dia menyembelih itu tidak membaca basmalah? Jika orang yang menyembelih tidak membaca basmalah maka tidak boleh dimakan yaitu sembelihannya tersebut. Kenapa? Karena di antara perkara yang tidak boleh dimakan adalah wa malam yuzkar apa yang tidak disebutkan padanya ismullah. Yang tidak disebutkan ismullah. Sebagian ulama menyebutkan jika dia itu menyembelihnya tidak berbismillah karena lupa, maka seorang muslim mukmin jika lupa dimaafkan. Seorang muslim mukmin jika lupa di, dimaafkan. Karena Allah SWT memaafkan apa? allaha Nam tajawaza ummati al khata wa nisyan wa mastukriha alaihi. Karena Allah SWT itu memaafkan umatku kata Nabi SAW itu orang yang tersalah. Orang tersalah itu bagaimana? Dia itu memang niatnya sedang mencari ilmu, mencari kebenaran. Dia ingin melakukan hal itu sesuai dengan yang benar. Tapi kenyataannya masih masih keliru. Maka orang ini dimaafkan. Orang ini dimaafkan. Kemudian orang yang lupa, orang yang lupa juga di, dimaafkan kemudian orang yang dipaksa orang lain, maka dia pun di, dimaafkan. Maka seandainya yang menyembelih adalah muslim mukmin yang biasanya juga kalau dia menyembelih itu baca basmalah. Kok dia menyembelih hari itu tidak membaca basmalah karena lupa, maka di dimaafkan. Maka di dimaafkan. Nah, sehingga menjadi hal yang hendaknya diingat oleh kaum muslimin khususnya adalah yang tukang menyembelih atau yang mendampingi orang yang menyembelih. Nah, diingatkan, diberi supaya dia itu ingat membaca bismillah, kemudian membaca takbir sebagaimana yang itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, di antara adab menyembelih binatang kurban adalah hendaknya dipotong kerongkongan dan dua urat leher yang kanan dan yang kiri. Jadi yang harus dipotong adalah tiga-tiganya. Yang tengah, kemudian yang kanan dan yang kiri. Semua urat tiga itu harus terpotong. Jika sudah terpotong ketiga-tiganya itu, makanya kalau menjalankan pisau potong itu, nah, setelah yang tengah kemudian yaitu ujungnya di dikedalamkan kemudian yang bagian belakang juga dikedalamkan untuk memotong urat yang kanan dan yang kiri. Jika itu sudah terpotong maka juga diberhentikan. Tidak boleh dipotong yang lain-lain lagi. Hanya tiga urat tengah dan kanan kiri yang di yang dipotong. Maka barang siapa dan ini kebiasaan saya mendapati cerita pada janggal itu seperti itu. Dia kalau memotong itu apa? Setelah dipotong uratnya, kemudian segera dipotong lehernya sama sekali, diputus itu kepalanya. Alasannya apa? Biar segera mati. Biar segera mati, segera bisa di dipotong-potong dagingnya. Maka ini adalah salah dan keliru menurut madhab Imam Ahmad apabila seseorang memotong binatang langsung dipotong kepalanya sampai putus, maka hukumnya makruh dimakan dagingnya. Hukumnya makruh dimakan dagingnya, maka hendaknya ini diperhatikan. Termasuk kebiasaan yang keliru para jagal apabila tidak ditemani tidak dibimbing. Mereka biasanya kalau memotong sudah dipotong urat tengahnya, samping kanan dan samping kiri, kemudian mereka berusaha untuk memotong sekalian itu sumsum yang ada di tulang ruas-ruas leher. Itu dicari. Alasannya supaya binatang yang dipotong tidak amis alasannya atau tidak berbau sebagaimana baunya kan kambing. Nah menurut saya lagi itu adalah kambing, baunya ya kambing. Tidak mungkin motong kambing baunya durian kan begitu. Jadi itu adalah hal yang wajar gitu. Adalah hal yang wajar. Sebagian apa yang pernah saya dapati dari orang-orang yang juga tukang yaitu menyembelih yang diperhatikan untuk supaya tidak yaitu berbau tidak supaya baunya itu bau kambing begitu. Artinya ya bau-bau yang wajar daging kambing itu bukan dari memotong apa yang ada di dalam leher. Tetapi memperhatikan bagaimana saat menarik dan melepas napas kambing yang dipotong. Jangan memotong ketika dia itu menarik napas, tapi potonglah setelah dia mengeluarkan napas. Jadi begitu dia mengeluarkan napas maka dipotong. Sehingga ketika dia itu menarik napas sudah tidak bisa. Sehingga apa? Tidak bisa menarik napas kan sudah putus yaitu urat yang tengah dan juga urat yang ada di kanan yang di yang di kiri. Demikian di antara apa yang pernah saya dapatkan itu untuk mengurangi apa? baunya kambing. Jadi bukan dengan memutus apa yang ada di dalam leher. Dan jika itu dilakukan termasuk menyiksa binatang sebelum matinya. Maka ini tidak tidak boleh dilakukan. Sehingga para bapak, para ibu, khususnya para bapak di saat penyembelian itu hendaknya itu dibimbing karena janggal itu adalah hanya lihai, hanya pandai dalam mengurusi supaya cepat. Tapi perhatian masalah syariat, saya yakin tidak semua mereka mengerti. Bisa jadi panjenengan ini ada lebih tahu tentang hukum-hukum syariat sehingga jangan ditinggalkan mereka itu melakukannya sendiri. sendiri. Kalau mereka ada langkah-langkah begini dan begitu dan panjenengan tahu itu menyiksa, maka ingatkan. Maka ingatkan. Nah, Mas atau Pak, nah, kita di dalam Islam tidak boleh menyiksa binatang yang kita sembelih. Maka hendaknya demikian saja. Nah, hendaknya demikian saja cukup. Nah, kemudian di antara adab dari menyembelih binatang kurban adalah tidak memotong sesuatu pun dari binatang yang telah disembelih kecuali setelah benar-benar dinyatakan mati secara sempurna. Tidak boleh. Misalnya potong dulu buntutnya, royoan untuk bikin sop buntut. Nah, padahal belum mati sapinya, tidak boleh dipotong. Atau apapun yang dipotong sebelum benar-benar mati termasuk tadi memotong bagian lehernya atau bahkan memotong kepalanya. Para bapak para ibu, karena terkadang para janggal itu, para janggal itu ini tidak kesalahan mereka. Tidak kesalahan mereka karena mungkin hajat dan kebutuhan tawaran yang begitu banyak itu diiyakan semua. Nah, jadi dalam sehari itu bisa jadi dia nanti itu dari pagi sampai sore dia kerja. Di sini ditarget jam sekian selesai, di sana ditarget jam sekian selesai, begitu. Sehingga akhirnya dia yang diburu adalah apa? Cepatnya. Maka diupayakan, dicari, disadarkan mereka itu kami tidak sekedar memburu apa? Cepatnya. Tetapi kita juga menjaga secara syar'inya supaya daging binatang udhiyah yang ada pada kita itu benar-benar aman dalam keadaan kita tidak menyalahi syariat dan halalan tojiban dimakan oleh kaum muslimin. Maka hendaknya begitu. Karena terkadang begitu, karena memburu waktu langsung dipotong sampai kepalanya. Masih belum mati sudah digantung sudah macam-macam. Ini juga tidak diperbolehkan. Ini juga tidak diperbolehkan. Demikian para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan untuk pengajian kita yaitu di uh, duha hari ini apabila Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita mudah-mudahan Allah SWT menguntungkan kita dengan Idul Adha dan mudah-mudahan Allah SWT juga memberikan kelonggaran dan kelapangan kepada kita agar kita bisa termasuk orang-orang yang menunaikan yaitu ibadah yang agung berupa apa? binatang kurban ini dan semoga Allah SWT menerima ibadah-ibadah kita termasuk di antara ibadah amalan penyembelian binatang kurban ini wallahu taala alam wa sholawatullah wa salam ala nabiyyina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin